berpikir saya ingin menyampaikan tentang ayat ini pada kesempatan ini. Di ayatnya berbunyi, Hada yaumun mulai yantiqun. Di hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang lidahnya bisa bicara. La tekun Wala yu'zanu lahum fayaktadiru. Dan tidak ada seorang pun yang bisa diterima uzurnya diterima alasannya inilah hari yang paling menakutkan di mana kita sendirian menghadap Allah tidak ada seorang pengacara yang membela kita tidak ada seorang anak yang bisa membantu kita harta yang kita kumpulkan tidak berguna hanya satu yang berguna yaitu amal apa yang telah kita amalkan pada hari itu setiap orang akan menghadapi hal yang sama di depan Allah Subhanahu wa taala dia hanya bisa tunduk dan tidak bisa membela apa-apa ada sebagian orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Allah perintahkan malaikat untuk mengambil catatan buku amal itu. Malaikat membawa buku dosanya sejauh mata memandang. Ala maddil basar. Bapak Ibu bayangkan coba. Ada orang yang 24 jam isi pahalanya tidak ada. Nol. Sia-sia, sia-sia, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Itu kan dosa semua. Sia-sia itu dosa. Berjalan terus 24 jam setiap hari. Maka wajar kalau ternyata dalam cerita dalam riwayat itu dikatakan bahwa buku amalnya sejauh mata pandang, alamatil bosor semua isinya dosa. Lalu dia berkata, Ya Allah, ini bukan amalku. Kata Allah, buka, lihat. Dia menjawab, tidak. Aku tidak mengakui ini. Allah panggil semua malaikat yang mencatat. Benar mencatat ini? Benar ya Allah. Tidak tambah Tidak. Benar malaikat jangan. Dia menjawab, aku tidak percaya dengan malaikatmu ya Allah. Lalu aku bertanya, kalau begitu kamu mau siapa? La uridu ila nafsi. Aku hanya mau saksi diriku sendiri. Langsung seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang tadi banyak berkilah mencari alasan langsung Allah tutup Inilah yang Allah gambarkan dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, aku tutup mulut yang suka berbicara, suka mencari alasan itu. dan aku bikin tangannya berbicara untuk kalimuna aidihim tangan berbicara bayangkan Bapak Ibu ketika semua anggota tubuh kita ini berbicara <coughs> jangan dikira ini milik kita ini tangan semua anggota tubuh milik Allah kita hanya punya hak pakai Karenanya tidak boleh dalam hukum fikir seorang menjual anggota tubuhnya. Dia bukan pemilik mutlak. Dia hanya punya hak pakai. Dan semua anggota tubuh ini akan bersaksi di hari kiamat terhadap apa yang telah kita perbuat dengannya. Ini dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون kakinya bersaksi tangan berbicara kaki bersaksi jadi ini dia kondisi setiap orang nanti di depan Allah Subhanahu belum lagi selesai tangan berbicara dia sedang terperangah, kaget, kok berbicara. Belum bisa bicara dia. Tiba-tiba semua anggota tubuhnya berbicara. Kulit semua berbicara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kulit yang berbicara. Di sini Allah buka mulutnya dia. Silahkan ngomong. Dia ngomong sama kulit. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء mereka bicara berkulitnya wahai kulit kenapa kamu bicara aku kan sudah jaga kamu aku rawat kamu aku ngurus kamu kenapa kamu kok menyerang aku kulit menjawab Qalu antaqana Allah. Allah yang membuat aku bicara. adalah Allah yang bisa membuat segala sesuatu bicara. Ini dia ayat yang tadi saya bacakan yang surat subuh. Hada yaumul Inilah pemandangan terakhir manusia. Di situ ditentukan apakah dia ke surga atau ke neraka. Dihisap oleh Allah. Kalau bahasa perusahaan diaudit. Diaudit apa yang telah dia kerjakan diberi nikmat apa yang dikerjakan dengan nikmat itu nikmat mata apa yang dikerjakan ada orang tidak punya mata hafal Quran kamu tanya aku beri kamu mata tidak sempat baca Quran mana itu kamu tagih nikmat mata itu ada orang tidak punya kaki rajin ke masjid. Allah hadirkan seseorang dengan sejuta alasan dia bilang, kata Allah, ini hambaku tidak punya kaki rajin ke masjid. Mana tuh kaki aku berikan kepada kamu? Semua nikmat ada perhitungannya. Inilah makna firman Allah ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Bapak Ibu Allah Sudah berapa lama kita hidup Dan sudah berapa amal kita kita kerjakan untuk Allah Lalu benarkah kita mampu mengimbangi nikmat Allah yang besar itu? Benarkah amal kita mampu mengimbangi nikmat Allah yang besar itu? Satu hari Nabi bercerita bahwa nanti di alam akhirat ada seorang dari Bani Israel. Seorang dari Bani Israel. Dia disidang oleh Allah. Allah bertanya, di madal khulul jannah dengan apa kamu masuk surga? Dengan yakin yang menjawab. Al-khulul jannata bi'amali ya Rabb. Abattu kasaba'ina sana. Aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Aku telah beribadah kepadamu selama 70 tahun. Jadi orang ini selama 70 tahun tidak pernah ada satu detik pun yang sia-sia. Tidak ada satu detik pun yang hilang. Semua isinya ibadah. Ada istirahatnya sesuai kebutuhannya. Tapi yang lain semua isi ibadah. Selama 70 tahun. Tidak berdosa. dosa. 70 tahun. Maka dia yakin. Aku masuk surga dengan amalku ya Lalu apa kata Allah? Khud nikmat al basuh ambil satu nikmat mata buat fi kaf letakkan di timbangan ambil satu nikmat mata dia letakkan di timbangan belum dua satu mata aja wajma kula amali sebaiknya kumpulkan semua amal dia ibadah dia selama 70 tahun tidak ada yang sia-sia bayangkan Pak Bu kita ini sudah terlalu banyak sia-sianya kita pikir-pikir sudah banyak waktu kita yang hilang banyak yang sia-sia dalam hidup kita kita tidak tahu alasan apa kita berikan kepada Allah SWT perhatikan di sini dia mengatakan ambil semua amal letakkan sebelum saya lanjutkan kayaknya sudah banyak yang tidur coba semuanya angkat tangan ya. ke atas ya ya dulu lo kawan kawannya sebelahnya kawannya sebelahnya ya. semuanya ya ke punggung kawannya sebelahnya yang kan yang kan yang ya bilang bro bro bangun pusat ngomong tuh pusat tuh ngomong tuh datang ke sini untuk ngajar kamu. Masa kamu tidur sih? Malu tahu? Apa ibu? Jadi ingat peristiwa kita akan dihisap. Kita akan bersuruh Dan Allah Subhanahu wa taala sangat rapi. Sangat rapi sistemnya. Jangan pikir Allah main-main. Saya teringat hari itu ada seorang musuh Islam di sebuah Islamic Center of New York. Saya sedang di sana, tepatnya saya punya cerita dari dia. Anda tahu nggak kenapa aku di Islam? saya ini pemilik perusahaan saya punya banyak karyawan. Dan saya wajibkan para karyawan itu bekerja dari jam 8 sampai sore, jam 5. Setiap hari. Dan saya gaji. Lalu saya pikir, saya saja yang punya perusahaan sekecil ini, programnya banyak. Penuh, karyawan sibuk dari jam 8 jam 5, tinggalkan keluarga, tinggalkan family, tinggalkan semua di rumahnya. Hanya untuk mengerjakan tugas diri saya. Lalu saya mikir, masa Tuhan bodoh ya? Gak punya program bikin langit bumi, gak punya program. Masa hanya sepekan sekali saya menghadap dia? Ah, gak mungkin. Tuhan tidak mungkin bodoh seperti ini. Sejak itu aku mencari, kata dia. Cari mencari kebenaran. Semua agama dia kunjungi, Dia tanya program apa programnya? Tidak ada yang puas. Sampai kemudian dia ketemu Islam. Situ dia ketemu ada sholat lima waktu setiap hari, bangun fajar, ada sholat tahajud, sudah-sudah, ada sholat duha, setiap hari. Kadang ada puasa sunnah, ada puasa Ramadan, Lalu dia berkata, ini aku cari. Tidak mungkin Tuhan bodoh. Masa bikin langit bumi nggak punya program? semua dia ikuti. Dia merasa bahwa ini yang aku cari selama ini. Bapak Yerkomba. Nah, kita ini kalau ternyata menggunakan sedikitnya berpikir akan kita kita gunakan merenung zina benar juga ya ini apa yang dia katakan bahwa pada waktu Islam karena itu dia mencari tapi sayang kenapa kok wajah orang Islam kayaknya hanya memperkecil porsi agamanya sehingga kemudian dia tidak kebahagiaan, Sholatnya pun sudah hampir tidak kebahagiaan juga. Ada yang sholat di akhir-akhir kan. Ada yang subuhnya digabung dengan Tuhan. Jadi tubuh. Usaili Farmuduhi. Ibu benar ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan itu bodoh. ada yang rajin baca Quran, ada yang tidak, lalu dianggap sama. Tuhan tidak mungkin bodoh seperti itu. Tidak akan sama orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin sholat tahajud, lalu dengan orang yang tidur, orang tidak orang yang tidak baca Quran, tidak sama. Perusahaan tidak pakai kamera untuk mendeteksi siapa yang sungguh-sungguh. Lalu kemudian pakai alat cek siapa yang datang duluan, siapa yang terlambat. Semua ada perhitungan di perusahaan. Allah masa begitu saja disangkanya tidak ada penghitungan lalu kemudian aman-aman saja sama saja Bapak Ibu sehebat hebat perusahaan masih sering menggunakan hukum jurnalisir ada karyawan yang kerja tidak maksimal yang sebelah sana maksimal sibuknya luar biasa ujung-ujungnya gajinya sama. Jadi perusahaan sering kecolongan menggaji orang yang sebetulnya kerjanya tidak seberapa, tapi dianggap sama karena perusahaan tidak mampu mendeteksi kerja masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa ditipu. Sekecil apapun yang kita kerjakan, ada perhitungannya فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sebesar atom pun Kebaikan yang kita kerjakan Ada perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebesar atom pun Bapak Ibu tahu atom adzarah Ini sebetulnya kata dzarah bukan atom artinya Asgul syai'in fil kawan paling kecilnya wujud dalam ini disebut agar. Jadi seandainya kita menemukan ada yang lebih kecil atom, maka itu darah juga. Kita temukan lagi lebih kecil lagi atom, itu darah juga sama. Ini kata darah bahwa tidak ada yang pernah kita kerjakan sia-sia, tidak pernah ada. Sekecil apapun. Ada si Allah, termasuk Pak Ibu hadir ke pengajian dengan penuh semangat, dengan penuh senang, itu semua ada kering, ada kehadiran, ada absensinya, ada perhitungan. Ada yang mau tujuannya hanya untuk tidur, ada. Karena memang di majlis taklim itu pak tidur paling enak. Malu, benar. Coba nanti setelah ada setelah bapak nggak ada majlis taklim, nggak bisa tidur, tidak seger. Tapi kalau pas ngaji, tak langsung enak banget tidur. Sampai pernah ada tanya, Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz ngajarin doa kepada saya supaya saya bisa tidak Kenapa? Saya nggak tahu Pak Ustadz, saya sudah minum pil ini, pil ini, pil ini, sudah nggak bisa Pak Ustadz. Bapak besok ada pengajian di sana, Bapak datang. Selesai ngaji, dia nyium tangan. Terima kasih Pak Ustadz, sudah tidur. Iya, Bapak Ibu, Tergantung tujuan masing-masing. Tapi Bapak Ibu, Bapak Ibu dulu masih saling ini dihitung oleh Allah pencucian dosa. Bapak Ibu nanti pulang sudah bersih dosa. Kenapa? Karena ini ilmu. Dan setan paling takut kepada orang yang berilmu. Coba setelah Bapak nanti pulang sadar. Waduh, aku akan dihisap oleh Allah. Berarti aku melirik sedikit dosa. Ada hisap lagi. Ya Allah, berarti aku nyatat sedikit salah. Ada hisapnya lagi. Maka Bapak Ibu akan mikir-mikir buat dosa. Nah ini dia yang paling ditakuti setan. Makanya setan itu paling takut ada bunyi saling. Kalau ada bunyi salib setan langsung perintahkan. Semua menyebar. Dekati masing-masing. Orang orang dekat. Di situ dia mulai menggoda. Dibikin kita ngantuk. Dibikin divisi Eh, tuh, ada kawan kamu menunggu. Wah, kamu mulai keluar terasa tidak betah, terasa kemang di betis, sakit pinggang, macam-macam kita ada duduk begini, ada gini, motor-motor, itu benar. Nah, indah cara setan bagaimana cara menggoda kita supaya tidak betah di masjid taklim. Karena kalau orang sadar dan tahu ilmunya, sulit setan menggoda. Nah, berkembang. Ayo kita ingat kembali ke tema lagi yaitu ingat yang hisab. Oh kita akan dihisap. Dan ingat bahwa Allah sangat rapi. Tadi kita telah mendapatkan pelajaran bahwa semua anggota tubuh kita ini akan bersaksi dari kiamat. Dan ternyata bukan hanya anggota tubuh, tapi termasuk bumi yang kita injak ini akan bersaksi dari kiamat. Allah firman. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Nabi ketika membahas ayat ini bercerita mengatakan Takul at fa'ala fulan yauma kada wa kada fi sa'ati kada wa kada Bumi nanti berbicara si fulan telah melakukan begini begini begini di atas punggungku jam sekian Itulah Bapak Ibu, kenapa kalau kita sholat sunnah, nah, kalau sholat sunnah digeser ya, supaya belum bersaksi bahwa kita pernah bersujud di atas ini. Jadi antara ini ini. dan Bapak Ibu Allah ini bicara. Fulan berbicara begini begini. Karena ya Pak Ibu, jangan coba-coba berbuat dosa di atas bumi. Coba angkat tangannya. Halo, lagi semuanya? Ya, tepuk data ini. Ya, tepuk. Katakan, jangan coba-coba berbuat dosa di atas bumi ini. Allah tahu? Masa kamu berani sama Allah? Bapak Ibu, benar. Jangan sampai berani kepada Allah di atas bumi Allah berbuat dosa kita numpang. Coba saya ingin tanya. Kalau ada orang numpang di rumah Bapak. Tiba-tiba dia mengganggu istri Bapak. siapa itu? Nah, celurit sembilan. Nah, coba pikir. Kita ajak Pak marah. Rumah kita diganggu. Nah, ya Allah nggak punya perasaan. Lalu kemudian dianggap Allah biasa saja tidak marah ketika buminya diinjak-injak oleh manusia berdosa, berjingkrak-jingkrak atasnya dalam berbuat dosa. Allah murka, Pak. Allah murka. Makanya ada istilah peristiwa kaum Lut. Allah balik buminya. Yang sekarang sudah mulai muncul lagi diumumkan bahwa nanti uh, manusia sudah mulai menikah sama jenis. Sudah dibebaskan seperti ini siap-siap kalau Allah murka lagi seperti kaum Lut. Memang Allah tidak menurunkan siksa seperti kaum terdahulu. Karena ini permintaan Nabi jangan sampai umatku diadab seperti umat terdahulu. Allah terima doanya, makanya nggak turun-turun untuk adab. Tapi Allah biarkan, Allah kumpulkan mereka dosa-dosa. Allah tidak pernah lalai. Semua ketuanya si Allah SWT. Ini makna yauma idzin itu akbar Bumi akan berbicara. Siapapun yang ingat ini, dia akan hati-hati. Dari saking takutnya para pendahulu kita akan makna hisab, makna dosa. Sampai para sahabat mengatakan, kunna na'uddu as-saghair minal muhlikat sampai-sampai kami mengira bahwa dosa kecil kami jangan-jangan ini membuat kami ke neraka. Saking takutnya sahabat pada dosa. Para ulama fikih sempat berdebat apa hukumnya mengadakan sholat berjemaah setelah jemaah pertama selesai. Ada yang mengatakan tidak boleh, mengatakan boleh. Kalau mazhab-mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab lain, itu banyak tidak boleh nih Kenapa sudah selesai jemaah yang pertama? Kecil mazhab Syafi'i dibolehkan karena mazhab Syafi'i banyak terlambat. Imam Syafi'i melihat melihat orang eh, orang-orang pada zamannya kok sudah mulai muncul banyak orang terlambat. Di zaman Nabi tidak pernah terlambat. Tidak ada yang terlambat sama berjemaah. Sama. Sholat Jumat, sholat biasa sama jumlahnya, Gak ada bedanya. Bahkan kalau ada orang terlambat satu pun tidak pernah terlambat dan bertu ihram. Dia imam sudah baca Al-Fatihah dia kan. Selesai sholat diumumkan ini fulan tidak kebagian Al-Fatihah dengan lengkap. Ayo semuanya takziah, takziah. Memang ada ya kesibukan lebih penting daripada Allah. Memang ada. Apa semua ini artinya? Tanpa Allah. Begitu mereka menekuk. Jadi dosa kecil, dosa kecil ya Allah besar. Kalau sekarang kan kita hidup di zaman yang luar biasa sudah. Dosa besar sudah dianggap biasa. Dulu itu bisa kecil terlambat hanya tidak kebagian takbiratul ihram sudah merasa berdosa. Ada kisahnya begini Jadi dalam kisah dalam kitab tentang iblis, jadi dikisahkan begini. Eh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan bahwa ada seorang yang dia itu selama 60 tahun tidak pernah terlambat selama berjamaah masjid. Tidak pernah terlambat. Entah tiba-tiba ketika itu pas subuh dia ketiduran begitu dia bangun sudah azan begitu dia kejar ke masjid oh imam sudah baca al-fatihah sudah selesai ini tidak pernah dilakukan karena dia belum pernah terlambat takbiratul ihram selesai sholat sholat subuh dia menangis ya Allah aku tidak pernah sengaja ingin menyepelekan kau ya Allah Engkau tetap maha besar dalam hatiku. Aku tertidur ya Allah. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja ya Allah. Tolong jangan kau berkait aku. Aku sudah bersungguh-sungguh menjaga sholatku. Aku tidak pernah sengaja meremehkan engkau ya Allah. Mohon ampuni ya aku. Dia nangis, nangis, nangis. Tidak terasa nangisnya dan sedih itu tiba-tiba terdengar ada duhur. Suatu puncak kesedihan tercapai dirinya. Mau masih ini. Selesai sholat tubuh, merasa kurang lengkap duduk lagi dari Islam sampai asar. Asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Dia menangis minta ampun Allah. Perhatikan para Allah Takut akan dihisap oleh Allah. Dianggap dia meremehkan Allah. begitu perasaannya. Tiba-tiba. Ini perhatikan bahwa iblis masuk. Tiba-tiba. Malam berikutnya terdengar ketukan pintu di tempat dia tidur. Dia bangun. Begitu dia bangun terdengar ada subuh. Dia wudhu. Dia berangkat masjid. Nggak terlambat. Tapi dia belum bertanya siapa yang ketuk pintu. Malam kedua dia tidur lagi. Tiba-tiba datang lagi. Dia bangun. Dia bertanya siapa ya? Dia wudhu berangkat masjid sholat. Malam ketiga dia bertekad, aku harus bangun sebelum ketukan pintu datang. Aku ingin tahu siapa yang ketuk pintu. Maka dia bangun sebelum ketukan pintu. Begitu terdengar, dia buka pintu, dia pegang tangannya. Kamu siapa? Saya iblis. Loh, kau bukan aku? Iya. Kenapa? Aku mau sungguh. Kenapa kau boleh aku? Begini, aku takut <clears throat> kamu terlambat lagi. Karena kalau kamu terlambat sedikit, kamu ingat Allah 24 jam. Lebih bagus kamu tidak terlambat, setelah itu kamu lupa Allah. Itu lebih bagus. Subhanallah. Baik. Itu, itu. Sering lupa Allah biasa saja aman bagaimana syaitan bekerja keras. Dan bagaimana seorang ini merasa berdosa dengan dosa yang kecil. Dan kita sekarang berkumpul. Terlanjur hidup di sebuah zaman di mana hampir semua dosa mulai dikerjakan. Dan hampir dosa besar dianggap menjadi kecil. Ini fitnah zaman akhir. Dan ingat semua perhitungannya. si Allah SWT. Nah Allah tahu ini semua bahwa kita tidak pernah pasti dosa. Allah tahu ini semua, bahwa kita hampir-hampir selalu berdosa. Allah tahu ini semua. Makanya ada Allah disediakan kesempatan. Kesempatan untuk kita bertobat. Ini dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini saatnya kita kembali kepada Allah. Saatnya sadar. Bapak Ibu, gini saya ceritakan tempat pancing yang, yang, yang belum punya ujung orang tuh udah punya semua ya berarti bapak ibu ngerti banget HP sekarang saya ingin tanya HP itu ada dua dimensi sebutkan dua dimensi itu apa aja hardware dan software luar biasa dapat hadiah insyaallah mana penelitian kasih jadi bapak ibu hardware dan software. Berarti setiap hari kita punya dua kewajiban. Ngurus hardware-nya jangan sampai lobek, pecah. Ngurus software-nya jangan sampai disconnect, isi pulsa. HP tidak berfungsi kalau disconnect. Sekalipun powernya masih kuat atau HP tidak berfungsi sekalipun pulsanya banyak kalau powernya tidak ada kita jaga, jangan sampai diskonik. Saking kita menjaganya, kita isi pulsa banyak. Dan kita beli power bank untuk backup. Kerja keras kita. Jangan sampai ini diskonik. Ini penting. Ternyata Bapak Ibu sama. Jadi Allah ingin kita ini selalu connect kepada Allah. Jadi Allah ingin kita ini manusia selalu connect kepada Allah. Kita ini sama, ada hardware jasmani, ada software rohani. Nah, kita dikatakan manusia kalau connect kepada Allah. Kalau disconnect, langsung turun derajat. Tinggal casingnya manusia, tapi isinya sudah binatang. Kata Allah, kalau sudah yang berkesing manusia ini terlanjur di binatang, dia akan lebih parah daripada binatang. Lahum kulubun la yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubsiruna biha Walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am Balhum adal wa ulaika humul ghafilun disconnect hati disconnect mata disconnect melihat tapi yang dilihat bukan kebesaran Allah dilihat dosa-dosa telinga disconnect yang didengar bukan ayat-ayat Allah yang didengar adalah yang sia-sia ini disconnect kata Allah kan an'am dia akan turun seperti binatang lalu apa kata Allah kalau yang makhluk ini jadi binatang ini berbahaya. Balhum Allah. Dia akan mengerjakan apa yang belum pernah mereka kerjakan. Apa itu? Dua ayam jantan bertemu. Apa yang terjadi? Bertarung. Di Amerika, dua laki-laki bertemu. Apa terjadi? Kawin. Binatang tidak pernah melakukan itu. Binatang tidak melakukan itu. Ini dia kejadiannya. Kucing di rumah saya belum pernah dia mencuri uang sampai sekarang. Tidak pernah berinovasi. Hanya mencuri sekedar daging. Tapi manusia Pak bisa mencuri 7 triliun habis. Kasus senturi hilang. 7 Saya tanya ke salah seorang petugas bank di kalau dulu itu berapa kontainer? Sekitar 5 kontainer. Dua ratusan lima kontainer hitam. Itu manusia ketika bencana. Parah. Makanya Allah jaga, jaga jangan sampai diskonik. Allah kasih sinyal. Sholat lima waktu. Jaga terus. Setiap pekan puasa Senin Kamis. Malam kemudian lain. Dikontrol baca Quran terus baca. Sampai dikonik terus. Nanti pas tiba saatnya dia harus masuk Ramadan, di sini dia mengisi full tank, full power. Power bank isi, ngecas semuanya. Allah kasih supaya dia perjalanan setahun tidak ketemu Ramadan lagi. Isi pulsa yang banyak. Seperti kita kalau roaming, ya kita mau keluar negeri misalnya, mau roaming, itu pasti isi pulsa yang banyak. Nah, terus power bank isi. Nah ini Ramadan seperti itu. Kita siap-siap tidak ketemu Ramadan lagi. Dan Bapak Ibu, jangan-jangan Ramadan ini terakhir kita nggak tahu makanya kalau kita menganggap kita masih yakin akan hidup tahun depan kita nyantai aja tapi kalau kita siap-siap jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita mikir seharusnya Pak Bu kita harus berpikir seperti ini setiap ibadah harus seperti ini jangan-jangan ini wudhu terakhir jangan-jangan azan ini azan terakhir aku dengar maka jawab lebih baik begitu seharusnya saya tutup cerita ini atau ceramah saya ini dengan kisah terakhir tentang bagaimana mindset kita selalu mindset jangan-jangan ini terakhir kalau kita seperti ini kita akan maksimal tapi kalau kita punya mindset ah aku masih hidup panjang maka kita akan lalai dan terus lalai tapi kalau kita punya mindset jangan-jangan terakhir kita akan maksimal untuk akhir kita ada ceritanya begini. Ini dikisahkan oleh Imam Qadi dalam kitabnya Tanbihul Wafili Bab Al-Khusyuk Fisol. Beliau menceritakan begini. Ada seorang murid bertemu gurunya. Murid ini bertemu namanya Isom. Gurunya bernama Hati. Bertanya sama murid, "Wahai guru, wahai guru, ceritakan kepada aku cara kosong. Kata Hati begini, setiap aku mendengar azan, mungkin ini azan terakhir. Aku jawab dengan sungguh-sungguh. Ini hadiah untukmu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab dengan sungguh-sungguh. Begitu selesai azan, aku berdoa. Dan kata Nabi bahwa orang yang berdoa setelah azan, Nabi menjamin syafaatnya dari kiamat. Maka dia hadiahkan untuk Allah. Dan dia wudhu. Setiap aku wudhu, Jangan-jangan ini wudhu yang terakhir, maka ini wudhu dengan sempurna. Bapak Ibu banyak orang yang tidak tahu batas muka. Ya, ini saya singgung karena saya pernah mengadakan perhatian di perkantoran itu batas muka nggak tahu. Jadi Bapak Ibu di atas ini tumbuhnya rambut. Yang normal, kalau terlanjur ke belakang yang tidak ke belakang. Ya, ya. Kemudian yang di bawah sini leher atas, jenggot termasuk. Yang kanan pentil telinga kanan, pentil telinga kiri jadi ini dan bukan diusap, disiram. Jadi air disiram, disiram ke muka. Disiram ke muka. Bukan diusap seperti kepala bukan. Karena kepala memang masalah bahasa Tapi yang lain semuanya dibasuh. Jadi air mengalir. Termasuk tangan. Ini seringkali ketika kita pakai keran itu hanya pakai gini. Jadi dia padahal di sini ada celah-celah kulit. Di bawah ada kulit. Dia tidak tidak, tidak perhatikan. Terus siku karena tidak kena. Nah ini penting. Terus kaki karena kadang ini ketika ada keran. Padahal di sini ada tumit yang sering tidak kebagian air. Nabi sering kontrol tumit. Kata Nabi, Wailun lil aqom masuk neraka. Kaki sebelah belakang yang tidak pernah basuh air wudhu. Perhatikan begitu Nabi. Ini kita harus maksimal Pak. Ini masalah wudhu. Jadi kita wudhu terakhir, namanya wudhu terakhir. Kita bersungguh-sungguh wudhu. Ini baik. Ya sempurna semua. Ini hadiah untuk Allah. Kata Isom, kata Hatim. Lalu ketika aku sholat, ini mungkin sholat yang terakhir. Aku berdiri. Ka'annal ka'anna malaikat maut khalfu Seakan-akan malaikat maut belakangku. Dan benar Pak. Benar. Malaikat maut setiap hari dia lewat depan kita, dia mengatakan, giliranmu akan tiba. Sekarang tugasku untuk yang lain. Tiba-tiba mendengar setelah kita meninggal dunia. Setiap lewat depan rumah kita, giliranmu akan tiba. Sekarang aku akan menuju ke tempat sana. Setiap hari itu maut lewat depan kita mengatakan kamu akan tiba saat aku cabut nyawa kamu. Perhatikan, dia sadar bahwa ini jangan-jangan surat terakhir. Maka dia menunggu aku di belakang aku mencabut nyawaku. Dia berkata, seakan dia berkata, wahai hati, ini yang terakhir, aku cabut setelah ini. Maka dia sholat dengan khusyuk, dengan tenang, dan sungguh-sungguh. Faka'anni ala sirot, seakan aku di atas sirat. Pak Ibu, ada sebuah sirot namanya disebut jisrun mambudun ala di jahannam yaitu sebuah titian memanjang ke satu neraka ada short lebih halus dari rambut. Tidak mungkin kita bisa melihat tanpa pertolongan Allah Saudara. Nah, yang paling menentukan apa? Segera tidaknya kita merasakan aman. Tiba waktu sholat, zakat, majlis salim, nanti pas sirat, nyampe. Tapi coba kalau sholat, tunggu ah masih sekalian untuk nasi untuk sekali duhur sama asar diakhirkan aja nanti pas meniti udah kata Nabi ada yang berjalan pakai perutnya ada yang berjalan pakai punggungnya ada yang kebalik kepalanya di bawah kaki di atas suka dari alasan itu macam-macam ada yang diseret ada yang jatuh kendaraan kenapa di dunia seringkali menjatuhkan diri ke dosa-dosa. Perhatikan, semua ada perhitungannya. Dia mengatakan, Ka'anni ala syirah, seakan-akan seakan aku atas syirah. Wa ka'annal jannata yamin, seakan surga di atas sebelah kananku. Wal, wal nar yasal, dan seakan-akan neraka di samping kiri. Maka dia sholat dengan khusyuk, khusyuk. Ini hadiahnya terakhir, sholat terakhir. Selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Esau bertanya, Wahai guru, sejak kapan engkau sholat seperti ini? Guru menjawab, Mundu salatina sana. Aku sholat seperti ini sejak 30 tahun yang lalu. Fabaka Esau. Esau menangis, menangis. Dia sudah terlanjur, sudah besar usianya. Belum pernah sholat seperti itu. Sholat pernah seperti itu selama ini. Subhanallah, perhatikan. Mindset menentukan sikap. Ketika seseorang merasa yakin bahwa masih panjang aku masih muda, maka dia akan lalai, nyantai, datang ke tempat maksiat. Oke, okay. ikut Allah, oke, okay. ikut setan, oke, okay. oke okay, zon, oke. Okay. Benar, ini dia. Jangan sampai bermain-main di sini. Itulah berkumpulan ayat kita bersungguh-sungguh pasang mindset jangan-jangan ini kamu terakhir coba lagi angkat tangan lagi ya, ucap muridnya wahai jiwa bersungguh-sungguh mengisi Ramadan tahun ini jangan malas jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir hadiah untuk Allah ayo bangkit Jangan tuh Kasihan tuh Ustaz. Ngomong dulu tuh Ustaz. Ya, selalu Baik, eh, sebelum menutup, Rasulullah, saya membuat buku saku isinya benteng diri. Jadi saya setingkat saja. Jadi ada ada orang bertanya, Ustaz, saya ini selalu terganggu dengan macam-macam masalah. Terus, oh, ya udah, saya langsung menyusun sebuah buku saku untuk membantu siapapun yang merasa gelisah, merasa galau, tidak tenang. Nah, saya itu pemahaman bagian pertama, baru kedua adalah dikit-dikit. Mungkin dikit sudah kenal, dikit pagi sore, tapi saya kasih syaratnya. Di syaratnya, kemudian di bagian akhir ada muhasabah. Muhasabah 50 amal Nabi setiap hari. Itu membantu kita untuk lebih maksimal supaya kita lebih eh, banyak persiapan untuk kembali kepada Allah. Tidak benteng ini. Nabi saja yang ahli ibadah dijaga malaikat masih membaca doa itu. Nabi. Nah, apalagi kita yang belum masuk. Nabi masih mengamalkan itu. Itu semuanya hadis-hadis Nabi. Dan doa pagi sore sudah kita tahu, tapi saya syarat dan saya cek semuanya hadisnya. Alhamdulillah semuanya eh, dalam hadis yang sahih. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh, Ibu iya, barangkali ada yang ingin bertanya, Ustaz masih bersedia. Saya tanya kepada Ibu. Uh, Bapak Ibu, eh, bagi yang ingin mengambil buku yang dibawa oleh Ustaz, silakan diambil. Kemudian buku itu impactnya sepuluh ribu per lembar,